mor pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor. Lagi <laughs> ada cerita tentang sepasang kekasih dua sejodi iki ya jenengan nek sing lanang gentong sing wadon gandum <laughs> gentong wadah gandum nah <laughs> nang desa iki nang desa critane Kang jan nang desa temenan ki jan desa pisan mudane sing jenenge kentong sing nanang kuwi nggon apel maring omahe si gandum nganggo apa jajal sarung tiliki kayang apa <laughs> eh kayang apa tiliki <laughs> Mas Mas Gentong jajal tak ngomong sela karo Rika lah kepengin banget api- api naten nyong karo Rika Lan apa? Nyong tuh jadi pacar Rika wis ana rong tahun. Loh terus? Kebangetan banget Rika yakin mas Lah kebangetan apa? Masa gak ada orang tahun pacaran Babar penutas Buru-buru cilok lah Kerupuk kupuk, kerupuk Sirgane satu perak Babar blas itu orang tahu ngapain nyong mas Juga kan sebagai seorang wanita Merasa ingin diperhatikan loh mas Biar kata mama saya tak kamar nyong Apel Gak bakal ontak Sandal-sandal teklek, Orang papanya orang papa Nyong jangan terima banget tapi mau sekali-kali nggak apa, mas aneh ben malam minggu selama rong tahun. Anggar apel jar kamu nganten banget rika jaken. Kamu nganten ke pribe. Maka cumung balik kapotan. <laughs> Wah, maksudnya nyuruh nggak apa-apa gue makate. Balik neng gede sudah bilang Udah kayak gue. Ye, sayangku, manisku, bidadariku, lekiku. Setiap aku datang ke rumahmu, aku membawa hatiku, Aku membawa jiwaku, aku membawa dadaku, aku membawa cintaku, aku membawa kasih dan sayangku, oh bidadariku. Buat apa aku ke tempatmu gawat duren? Mau ngapa? Apa artinya kemarin gue mau apel gak bawa beras rong kilo buat apa gak ada artinya kalau semua yang aku bawa itu ternyata utang bok bulannya daripada utang mending hmm, ngurus gak apa-apa aja matinya oh dia penting. pacar sini disindir orang pasar mau langsung malah jawabannya kayak gendong kemana